Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidasyuhur wa farada siyamahu wa dha'afa lisa'imihil ujur. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادتي يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أدخرها ليوم النصر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyami wad duhur amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat duhur Masjid Sudirman Cinta Sudirman yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dimudahkan langkah kita memenuhi panggilan Allah. Salat duhur secara berjamaah di rumah Allah ini di sela-sela kesibukan duniawi kita yang tak ada habis-habisnya. Semoga kehadiran kita di sini dicatat insyaallah sebagai amal soleh kita dan semoga bisa mengantarkan istiqomah kita ini apabila kita meninggal mudah-mudahan semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Para jemaah yang berbahagia, tidak terasa kita sekarang ini berada pada tanggal 19 Sya'ban. Insyaallah apabila diberikan umur panjang oleh Allah nanti tanggal 26 Mei malam kita setelah melaksanakan Traweh yang pertama Kita menunggu keputusan dari pemerintah Cuman kelihatannya insya Allah pemerintah dan Muhammadiyah Tahun ini kelihatannya sama-sama sepakat InsyaAllah mudah-mudahan puasa tanggal 27 Mei Semoga kita dan keluarga kita selalu berharap Diberikan kesempatan, berikan panjang umur oleh Allah bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai selesai tiada halangan suatu apapun. Allah berikan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan buat kita dan keluarga kita. Allah jauhkan dari segala penyakit balak dan musibah agar kita bisa melaksanakannya ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh istiqomah dan semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan menyampaikan tema 5 nasihat Allah kepada hamba-hambanya. Lebih-lebih hamba-hamba yang sudah usia 40 tahun. Ini para jamaah sudah usia 40 tahun belum nih? Kalau yang belum nggak berarti nasihat ini nggak berlaku. Karena memang Allah sebut dalam ayatnya itu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Disebut oleh Allah arba'ina sanah, usia 40 tahun. Di mana nasihat Allah ini bisa dibuka dalam surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat 15. Juga Firman Allah ini juga ada dalam surat An-Naml. Mirip beda tipis saja. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wad'athu kurhan. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Bapak Ibu yang berbahagia, wawassainal insana kata Allah, kami wasiatkan, kami perintahkan segenap manusia kata Allah, biwalidayhi ihsana agar atau supaya berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua. jadi birrul walidain ini langsung perintah Allah. Berapa banyak ayat yang menjelaskan firman Allah bahwa perintah birrul walidain berbakti pada kedua orang tua ini dinomor duakan oleh Allah setelah menyembah perintah menyembah kepada Allah. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Jangan kamu berbuat syirik, kemudian berbaktilah pada kedua orang tuamu. Dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23 sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sama, birrul walidain ditempatkan oleh Allah nomor dua Kemudian juga di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna misaqo bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah kecuali Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jadi birrul walidain ini sangat diperintahkan oleh Allah lebih-lebih orang-orang yang sudah usia 40 tahun ke atas ini volume birul walidain ini seringkali mulai luntur, mulai mengendur bakti kita pada kedua orang tua. Dengan kesibukan duniawi yang tak ada habis-habisnya ini sampai kadang-kadang bapak ibunya sakit Bapak ibunya nggak berdaya di kampung sana, nggak ada yang ngurusin. Dia hanya bisa senang-senang di Jakarta. Sedangkan kita dulu waktu sakit, bapak ibu kita kerja apapun ditinggalkan untuk mendampingi kita 24 jam. Tapi sudahkah kita saat bapak ibu kita lemah nggak berdaya bisa mendampingi bapak ibu kita waktu sakit belum tentu. Bahkan kadang-kadang bapak ibunya meninggal jenazahnya aja nggak bisa ngelihat. Betapa ruginya Anda cari uang, cari dunia saja sampai kewajibanmu bakti kepada kedua orang ma orang tuamu kapan kau tunjukkan. Oleh sebab itu sampai Rasulullah mengingatkan birru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, pasti nanti anak-anakmu nanti akan berbakti kepada kamu. Saat-saat orang tua sekarang lemah, nggak berdaya, kamu juga kok cuek-cuek aja sama orang tuamu, nggak peduli. Jangan harap saat-saat kamu nanti kamu tua, anak-anakmu juga akan cuek, nggak peduli sama kamu. Tergantung daripada bagaimana kamu nanammu sekarang. Makanya terserah percaya apa tidak itu hadis Rasul. Kemarin saya sedih di ada jamaah kami orang pondok orang pondok indah orang kaya raya satpamnya udah berapa, mobilnya, supirnya berapa, cuman punya dua putra. Ya, yang satu di Amerika, yang satu kalau nggak salah tuh di Kanada, kalau nggak salah. Kemudian tatkala dia hanya berdua anti rumah, sekarang istrinya itu meninggal. Ya. Beruntung dek, ya. ya. bisa manggilnya itu udah saya dianggap adik aja, karena dia sudah sepuh Kenapa pak? Kok beruntung? Iya kamu masih punya anak-anak dekat sama anak-anakmu. Saya menyesal dulu kenapa aku terlalu sibuk dengan dunia. Anak-anak kemana saja kuliah saya biayai. Tapi saat sekarang aku membutuhkan anak-anakku. Sekarang dia gak bisa. Sampai ibunya meninggal dia gak bisa. Karena lagi ujian di Amerika. Gak bisa ninggalin. Na'udzubillahimindalik Bapak Ibu. Makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis muttafaqun alaih ketika Ibnu Mas'ud bertanya, tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amal yang paling Allah cintai itu amal apa? Kola as solat ala waktiha. Kata Rasulullah, solat tepat pada waktunya. Kultu aku bertanya, summa ayun kemudian apalagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, kola birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Juga dinomor duakan oleh Rasulullah. Makanya kita semua ini saat-saat kesibukan duniawi kita yang sangat padat ini jangan lupa apalagi ini mau Ramadan sempatkanlah ya ketemu orang tua Bapak Ibu itu sudah senang ngarep-ngarep kedatangan Anda meskipun dia nggak ngomong dia bahagia kalau sudah dilihat anaknya, biarpun nggak dikasih apa-apa. Sebab lebih-lebih kalau sampai tinggal ibu saja. Masya Allah. Kenapa saya utamakan yang ibu? Karena ayat yang Allah sebut berikutnya itu hamalat hu ummuhu kurha. Ibunya lah yang telah mengandungnya kata Allah dengan susah payah. Wa wadu'athu kurha dan melahirkannya juga susah payah. Kita semua termasuk yang ngomong ini nggak pernah merasakan bagaimana beratnya ngandung. Bagaimana sengsaranya mau melahirkan. Sampai ibu kita mau melahirkan kita waktu kita mau lahir itu. Terutama anak yang pertama. Itu taruhannya nyawa. Ibu ngomong sama bapak kita dengan suara yang terbata-bata. Pak, Allah, mama, nggak ada umur selamatin anak kita ya pak itu ibu biarlah aku mati pak nggak apa-apa aku ikhlas ridho yang penting anak ini selamat itulah kalau orang tua itu nyawa taruhannya makanya mohon maaf menurut ilmu ekonomi bukan ilmu Islam ilmu agama bahwa kita punya anak itu nggak ada untungnya nyusahin terus Kok bisa Ustaz? Ayo kita cek satu persatu. Tegala kita masih dalam kandungan. Baru tiga bulan dah nyusahin emak kita. Orang-orang makan enak. Ibu kita sudah muntah-muntah. Uh, nyidamnya. Uh, uh, udah nyusahin. Enak ya. Nek makanan enak makan ini nek. Bahkan kadang-kadang ngelihat suaminya enak juga kadang-kadang. Masya Allah. Nyusahin itu kita. Apalagi kalau udah 8 bulan mau 9 bulan. Berdiri sakit, duduk sakit, tiduran sakit, telentang sakit. Apalagi tengkurup mati bisa. Ya. Masya Allah kita dulu itu di perut ibu kita. Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa membalas. Karena kita nggak pernah bisa melahirkan ibu. Tapi kita dilahirkan oleh ibu. Kala ada seorang sahabat, ya Rasul kalau saya gendong ibu saya, dari Madinah ke Mekah pulang pergi saya hajikan. Apakah aku sudah bisa membalas bukti baktiku kepada orang tuaku? Kata Rasul seujung jari kamu belum bisa balas ibumu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian setelah kita lahir, apakah orang tua sudah beruntung? Belum. Masih nyusahin rewel kalau malam nangis saja. Kadang-kadang ya Allah tengah malam udah nggak bisa tidur itu ibu semalaman. Karena kita waktu kecil nangis rewel. Kadang-kadang si kecil nggak rewel, bapaknya yang rewel malam-malam. Ada aja ibu ini masya Allah. Udah. Kemudian setelah sekolah masuk ke playgroup, ya. berapapun biayanya 20 juta dibayar, cuman satu tahun setelah saya play grup apakah terus orang tua sudah beruntung? Belum. Masuk TK lagi. Ya. Kalau dia lajar 25 juta dibayar untuk orang tua, nggak apa-apa. Agar anak ini penting saleh solehah. Selesai TK apakah orang tua sudah beruntung? Belum. Masuk SD lagi 25 juta dibayar. Selesai SD apakah orang tua sudah beruntung? Belum. Masuk SMP lagi 25 juta dibayar lagi sampai utang koperasi, utang macam-macam, gajian dipotong ini dipotong itu. Itu demi anak, nggak pernah orang tua itu perhitungan sama anak. Selesai SMP apakah orang tua sudah beruntung? Belum. Masuk SMU lagi 25 juta dibayar. Selesai SMU tamat apakah orang tua sudah beruntung? Belum. Coba mana ada investor yang berani menanamkan modalnya 20 tahun tanpa ada keuntungan satu rupiah pun. Yang berani cuman orang tua Bapak Ibu. Dia masuk kuliah. Udahlah nak terusin kuliahmu. Biar biayanya berapapun nanti bapak, emak yang akan usaha. Dia masuk kuliah. Kalau di kedokteran di, di Trisakti ranking 7 aja dulu udah 250 juta. nggak tahu sekarang. Orang tua udah silakan kuliah nak. Pokoknya kamu semangat kuliah. Giliran selesai kuliah putri tunggal satu-satunya. Telah diwisuda, kemudian dia nikah. Telah nikah di bawah siapa? Suaminya. Coba di mana untungnya kita gedein, kita kuliahin. Selesai kuliah dibawa oleh suaminya. Giliran anak laki-laki dia bekerja, gajinya 10 juta semuanya. Apakah 10 juta gaji pertama semuanya untuk bapak ibunya? Pret. Boro-boro Bapak Ibu, paling-paling untuk pacarnya diperhatiin duluan. Coba di mana untungnya coba kalau kita mau mikir hanya orang tua kepinginnya cuman satu idama tabnu adama ingkoto amalhu illa min salasin. Kalau nanti anak Adam meninggal kata Rasul, kalau sudah di alam kubur sudah putus gak bisa beramal, gak bisa berbuat baik lagi kecuali tiga satu diantaranya awaladin solihin yad'ulahu. Kepingin inilah orang tua. Tatkala nanti orang tua sudah di alam kubur, anak ini selalu mendoakan, selalu berbuat baik, taat agama. Ini bapak ibu bahagianya luar biasa di alam kubur. Hanya itu, orang tua nggak kepingin dibales sama anak berupa materi tidak, nggak mau ngerepotin anak. Ya. Kalau nggak percaya silahkan orang tua Bapak Ibu ajak ke Jakarta bikinin kamar spesialis khusus yang lek di kamarnya. Kalau sampai betah di Jakarta, nak aku mau pulang ke kampung aja nak nggak betah di rumahmu. Sedangkan sudah serba lek semua, nggak bakal orang tua betah, nggak mau nyusahin. Dia kepengennya sama bapak, sama mak berduaan, biarpun makan nggak ada lauknya, bahagia. Yang penting lihat anak itu sama rukun, kakak adiknya rukun, itu orang tua sudah bahagia. <clears throat> Oleh sebab itu, kalau kita sekarang nggak berbakti sama orang tua, nggak mau patuh, nggak mau taat sama orang tua, mau kapan bapak ibu? Mau kapan? Kalau sudah bapak ibu meninggal, nanti baru anda akan menyesal. Makanya kata Imam Ghazali, anda akan menyesal, akan mensyukuri nikmat Allah. Kalau sudah nikmat Allah itu diambil oleh Allah. Anda sekarang nggak mau syukur sama bapak ibumu, nggak mau bakti sama bapak ibumu. Nanti kita dan bapak ibumu sudah meninggal, baru kamu akan terasa betapa gersangnya hidup ini kalau nggak ada bapak ibu. Doanya bapak ibu inilah kata Rasul, doa ul ummi kadoa in nabihi li ummatihi. Doanya ibu terhadap anaknya itulah mustajabnya seperti doanya nabi kepada umatnya. Jadi kalau bapak punya masalah, ibu punya masalah, sudah datangin bapak ibu kita. Bapak ibu kita ini adalah selalu mendoakan kita siang malam. Ya. Makanya jangan lupa setiap bulan itu ya bisa kirimlah pada bapak ibunya seberapapun besarnya. Orang tua nggak melihat besar kecilnya, tapi perhatian anda selaku anak itu. Orang tua bisa nangis kalau dikasih dikirim dipaketin baju, karena apa? Merasa ya Allah anak saya masih ngontrak. Tapi dia begitu perhatiannya seneng luar biasa. Bapak ibu belum merasakan. Tar kalau udah tua baru merasakan. Dikirim makanan anak itu rasanya terharu. Terharu kalau dari anak itu. Kadang-kadang kalau anak makan enak aja. nggak inget sama bapak emaknya. Kalau bapak sama emak kita makan enak, nggak bisa masuk baratnya, inget anaknya. Makanya kalau orang tua kaya raya, anak jadi raja. Pengen beli apa aja dibeliin gak pernah perhitungan. Pengen kuliah gimana aja dibiayai kalau orang tua itu masih mampu. Tapi kalau anak kaya raya, orang tua jadi apa? Pembantu. Kok bisa Ustadz? Nah coba aja. Giliran kita mau kerja mak, nitip anak ya mak. Ntar kalau pulang tak jemput ke sini mak. Saya mau kerja, gak ada pembantu di rumah sore di pagi dianterin ke maknya, gendong, tar pulang baru diambil bapaknya, persis kayak pembantu kan. Ya. Kalau bapak ibu tetap seneng aja, sampai ada maknya ya Allah nak, aku udah gendong kamu sampai gede nih pinggang saya nak, sampai ini rasanya sakit nih udah punya anak masih kau suruh gendong lagi kapan mak bisa ngaji dengan tenang nak. Ya Allah, kalau orang tua nggak pernah perhitungan, kenapa anda mestinya nyuruh orang tuamu, ngomong anak-anakmu, kok kasih ongkos biaya dong yang lebih besar. Kalau pembantu berapa? Ini orang tua nggak pernah kau kasih. Inilah terutama usia yang udah 40 tahun ini mulai redup bakti kita kepada kedua orang tua. Kemudian ayat berikutnya. Wa hamluhu wa fisaluhu syahra. Kata Allah, mengandungnya dan menyapehnya itu kata Allah 30 bulan. Ini banyak kaum wanita di masa kini yang mengingkari ayat ini, yang nggak mau melaksanakan wasiat Allah pada ayat ini. Jadi kalau dua setengah tahun atau tiga bulan untuk mengandung sembilan bulan, berarti untuk menyapeh anak itu minimal ya minimal 21 eh berapa? Kalau 20 eh, ya 21 bulan minimal itu kalau nyapeh anak kita. Karena 30 bulan kata Allah mengandung dan menyapehnya. Jadi kalau diambil mengandung 9 bulan berarti menyapeh anak itu minimal 21 bulan. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar radha'ah. Jadi kata Allah wanita-wanita, orang-orang tua, ibu-ibu yang menyusui anaknya, hendaklah disusui anaknya itu selama dua tahun. Itu perintah Allah. Makanya jangan salahkan kenapa sekarang banyak wanita yang terserang penyakit payudara, kanker payudara kalau mau jujur dia pernah menyusuin putra-putrinya kurang daripada dua, dua tahun. Ya. Ini ayat Al-Quran yang banyak diingkari kaum wanita. Terutama wanita-wanita karir. Seorang ayah, seorang suami wajib ingetin kepada istrinya. Bu, ma, susuin dulu. ya Putra kita dua tahun. Karena itu perintah Allah. Ini kadang-kadang baru empat bulan, baru lima bulan sudah disusuin susu sapi sukaling. Jangan salahkan kalau nanti anak sudah gede, dan dewasa, disuruh sholat. Nak, sholat nak. muh, Nah, anaknya anak kak sapi dulunya. Jangan nyalain anak. Kenapa? Susu asi yang Allah bikinkan untuk anak nggak kau berikan. Besok kamu akan dihisap di akhirat. Makanya bapak juga harus minta maaf sama anaknya sekarang sebelum nanti di akhirat akan diseret-seret oleh anaknya sendiri. Coba kalau nggak percaya, air asi itu diperes pagi sebelum kita berangkat, suruh meres, taruh di botol, jangan taruh di freezer. Kita pulang nanti jadi apa itu air asi? Jadi darah saudara. Jadi warnanya akan merah. Ini menunjukkan bahwa itu adalah melanggar aturan agama, sanksinya dari Allah. Lihat aja sekarang banyak orang yang sakit kanker payudara harus taubat, minta ampun sama Allah dan minta maaf sama anak-anak Anda sebelum Anda nanti akan diseret-seret anak sendiri di akhirat nanti. Karena itu haknya anak nggak kau berikan. Bapak Ibu yang berbahagia, hatta idza balagha ashuddahu sampai mana ya dewasa wa balagha arba'ina sanah dan umurnya sampai 40 tahun, oleh Allah disebutkan 40 tahun Inilah nasihat Allah. Apa yang dilakukan apabila manusia sudah usia 40 tahun? Ini nasihat Allah ada lima. Pertama, ya, Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah tunjukkanlah aku ya Allah agar aku selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang udah usia 40 tahun itu saatnya kita ini menata hati kita, diri kita agar selalu kiranya bisa syukur kepada Allah. Ya. Jangan sampai usia 40 tahun ke atas masih masih ngedumel, suudon aja sama Allah. Ya Allah, nasib kok begini banget sih ya Allah, di mana keadilanmu ya Allah? Aku sudah ibadah, aku sudah tahajud, aku sudah ya Allah, sudah sudah sudah sudah sudah disebut-sebut, tapi kok saya kok masih begini nasib. Ini dia mestinya harus berlatih jadi orang yang selalu bisa bersyukur. Ya. Makanya silakan dibuka dalam kitab tafsir-tafsir lam yab'asillahu nabiyan qattu illa ba'da arba'ina sanah. Dalam tafsir Fathul Qadir jilid 5 halaman 18 Allah tidak akan mengutus seorang nabi sebelum dia usia 40 tahun. Makanya usia 40 tahun itulah tolak ukur sukses dan tidaknya seseorang dilihat dari usia 40. Kalau kita usia 40 tahun ya kita kok masih males-malesan ibadah, masih males-malesan bekerja, masih males-malesan usaha, kesananya lagi nggak jauh berbeda. Makanya yang belum usia 40 tahun kejar karir Anda. Ya. Sampai antara usia 50 tahun itulah nanti akan kesuksesan. Tidak dan suksesnya itu akan ketahuan sampai usia 50 tahun. Makanya diperintahkan sangat. Wafi hadil ayah. Kalau dalam tafsir, dalam ayat ini dalilun ala annahu yang bagi liman balagha umruhu arba'ina sanatan ayyastaksiru min hadhihi da'awat sayukianya orang-orang yang sudah usia 40 tahun ke atas itu memperbanyak doa ini. Ya. Doa yang Allah ajarkan agar kita ini selalu bisa syukur kepada Allah. Ayat ini asbabun nuzulnya itu adalah kepada Abu Bakar Siddiq. Tidak ada seorang sahabat yang masuk Islamnya itu bareng sekeluarga. Kayak Abu Bakar Siddiq gak bakal ada. Cari ya yang barengan. Abu Bakar sama ayahnya, sama istrinya, sama anak-anaknya itu masuk Islam bareng. Ya. Gak ada seorang sahabat yang masuk Islamnya seperti ini. Makanya Abu Bakar Siddiq itu sangat syukur luar biasa. Ya. Ali bin Abi Thalib masih kecil sudah masuk Islam sama Rasul tapi ayahnya. Ya. Umar bin Khattab juga ayahnya. Kemudian semua sahabat-sahabat tidak ada yang masuk Islam langsung bareng kecuali keluarganya Abu Bakar Siddiq. Syukur ini apa definisinya? Sorful abdi jawarihahu bijami ima'an amallahu bihilai. Jadi menggunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita, baik anggota tubuh kita, harta benda kita, digunakan untuk apa? Mencari ridho Allah. Kita dikasih mata, digunakan biar syukur kepada Allah, ayo membaca Al-Quran. Ya. Apalagi ini mau Ramadan, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Satu huruf dibaca pada bulan suci Ramadan, pahalanya itu 700 pahala. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau kali 700 sudah 13.300 pahala. Tapi jangan bulan Ramadan cuma Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dibaca khatamin Al-Quran. Ya. Jangan hanya WA, kalau WA berapa jam Anda baca WA. Kalau Anda main catur berapa jam, dikuras tuh tenaganya. Kalau masalah catur nggak ada yang ngantuk, ya, kuat. Kalau main gapling nggak ada yang ngantuk. Ya. Dua jam main catur kuat hanya mikirkan nasibnya raja sama seter, saudara. Waduh mati gua dah, waduh mati gimana? Sampai dipanggil anaknya nggak dikubris hanya mikirkan nasibnya raja sama seter. Oke lah Anda menang catur, setelah menang catur apakah raja sama seter memikirkan nasibmu mas? Enggak. Rugi bang, rugi. Enggak waktunya. Usia 40 tahun waktu dibuang-buang seperti itu. Gunakan tanda syukur waktunya ceramah melek. Ini kadang-kadang waktunya kita ngobrol melek. Waktunya main catur melek. Mau man WA melek. Giliran dengerin ceramah, dengerin khutbah Baru assalamualaikum khotibnya datang langsung kelepok, kelepok, kelepok, kelepok. Kayak sepertinya setannya datang. Ya Allah, tapi nggak di sini sih nggak, nggak di sini nggak. Ya, saya ngelihat wajahnya bapak ibu ini wajahnya potongan-potongan orang soleh solehah semua. Amin. Tapi nggak tahu potongannya tuh iya, tapi jahitannya saya nggak tahu ya. Yang penting jahitannya ini ya, potongannya soleh solehah, tahu taunya jahitannya, yang nggak bener ya. Makanya Bapak Ibu syukur mata gunakan ya untuk zikir, untuk baca bacaan-bacaan yang islami. Telinga bagian dengarkan syukur kepada Allah dikasih telinga dengerin dengerin hal-hal yang positif. Jangan bulan Ramadan sampai dia dengerin omongan ribah dan macam-macam. Habis pahalanya. Ya, hari itu puasanya habis. Khomsun yuftir nasoin. Ada lima hal yang akan menghancurkan pahala puasanya. Adalah al-kadib bohong wal ghibah menceritakan aib orang ya wan namimah ngadu domba wal yaminul ghamus sumpah palsu wan nadharu syahwatin melihat lain jenis dalam keadaan ser ser ser ada ada setrum ada syahwat kayaknya bulan Ramadan ini kurangi pandangan melihat wanita melihat kadang-kadang ya Allah pas lagi pulang naik mobil Mikrolet depan kita lagi masuk perempuan mulus pahanya. Duduknya di depan kita coba dilihatin puasa-puasa ya, nggak dilihatin mubazir katanya. Oh, Ayo, iya. bukan saya loh ya. Mubazir tanya. Ini mendingan astagfirullahaladzim. Ya Allah ujian iman. Kadang-kadang dalam ruangan temennya perempuan yang nggak pakai hijab. Masya Allah ini iman harus kuat. Kalau ngeliatin cepet-cepet langsung astagfirullahaladzim. Karena kalau pandangan pertama itu adalah nikmah. an ula nikmah. Pandangan pertama kata Rasul itu kenikmatan dari Allah. Ya. Kayaknya kalau kita memandang pertama itu nggak dosa. Ya. Pas lagi jalan panggung lihat perempuan auratnya kelihatan langsung ngeliatin langsung nggak apa-apa. Tapi kalau pertama langsung sampai nambah begini. anu udah habis, udah habis bala kita. Ya Makanya ini bulan Ramadan dijaga. Syukur kita gunakan mata kita memandang yang positif-positif. Ya. Demikian juga kita ini nggak akan uh, bisa syukur tanpa bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan dari Allah. Makanya Rasulullah sampai pesan kepada Muad bin Jabal. Muad bin Jabal itu sahabat yang Rasulullah cintai. Sampai Rasulullah itu sumpah, "Ya Muad, wallahi inni lauhibbuka. Demi Allah wahai muat aku mencintaimu. Ini kalau kita demi Allah mencintai Nabi Muhammad wajar. Ini Rasulullah yang demi Allah mencintai Mu'ad. Sambil dipegangin, usika ya muat. Aku pesan-pesan kepadamu wahai Mu'ad. La tada'anna fi dubiri kulli sholatin takul. Jangan sampai kau lewatkan, kau tinggalkan wahai Mu'ad. Setiap habis sholat kamu baca doa. Allahumma. Ayo dibaca bareng biar jadi saksi mulut kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diapalin, ini perintah Rasulullah setiap habis sholat. Ya Allah, tolonglah aku, kata Rasul. Agar aku ini selalu ingat kepadamu. Kalau kita ingat sama Allah, pasti nanti Allah akan ingat kepada pada kita. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku kamu butuh apa, aku akan langsung aku ingat kepadamu. Tapi kalau kamu menjauh dariku, maka aku semakin jauh pertolongan dan kasih rahmat kasih sayangku. Ya. Demikian juga yang kedua, wa syukrika, tolonglah aku ya Allah, karena aku ini selalu bisa syukur kepadamu. Kita ini seringkali ingat sama Allah itu kalau lagi susah. Kalau lagi enak aja, jabatannya naik, gajinya naik, lupa sama Allah. Makanya ini ujian, jangan itu dianggap gak ujian. Dalam surat Al-Anbiya Allah sebutkan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," kata Allah. Kami uji kamu ada kalanya ujian yang tidak enak, kamu nggak seneng. Wal khairi dan ada ujian itu yang enak, kamu pasti seneng. Banyak duit, ujian, nggak punya duit juga ujian tapi enak dan gak enaknya ujian itu semua akan kembali dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya. Makanya kata Imam Ghazali Anda akan mensyukuri akan dekat sama Allah, ingat sama Allah terus itu kalau kamu lagi susah. Diuji oleh Allah sukses kalau kamu lagi diuji yang gak enak. kata bang diuji yang enak. Kalau nggak punya duit tanggal tua, ya Allah. Tahap waktu tahajud bisa nangis-nangis, ya Allah. Belum bayar cicilan mobil ya Allah, dari mana ya Allah? Udah bisa nangis-nangis, tapi kalau duitnya banyak nggak pernah dia ngeluh. Ya Allah, kenapa duit saya banyak banget ya Allah? Mobil saya ganti terus ya Allah, kenapa ya? Nggak pernah kita ngeluh sama Allah. Itu tandanya kalau kita diuji yang nggak enak itu jangan seudon sama Allah. Biar kamu deket sama Allah. Makanya hadis Rasulullah, ida aradallahu abdahu Idza ahabballahu abdahu, kalau Allah mau mencintai hambanya, ibtalahu, diuji hamba itu dengan bermacam-macam kesedihan. Lius tadarruhu, ingin didengar keluh kesahnya. Ini Allah senang, ya Allah. Ya Allah. Itu Allah senang, kepengen didengar itu kata-kata itu. Tapi kalau kita lagi senang, kadang-kadang mohon maaf lupa nggak membaca nyebut Allah. Sehat ujian, sakit juga ujian. Tapi banyak orang yang sukses diuji yang sakit ketimbang diuji sehat. Buktinya apa? Tatkala kita sehat, duduk tadi prak-prok, prak-prok, gak pernah nyebut Allah. Mau duduk, Allah ya Allah. Mau berdiri, ya Allah. Gak pernah, jarang. Coba kalau diuji sakit. Gak usah sakit parah deh. Sakit bisul aja, pantat Bapak Ibu. Gak usah banyak-banyak, empat aja. Yang kanan dua, yang kiri dua. Itu mau duduk, mau berdiri, iya Allah. Mau duduk, ya Allah. Fase banget. Kalau udah seperti itulah Allah pamerkan. Ya malaikati unduru. hei malaikatku lihat tuh hambaku aku uji. Bahasa bebasnya bisul di pantatnya. Aku disebut-sebut terus. Tuh lihat. Ingat sama Allah. Kalau saya malaikatnya udah ya Allah bisulin terus aja ya Allah pantatnya udah Orang ingat sama Allah lagi susah aja baru ingat ditipu orang, baru ingat kalau ada istri mulai ngelawan, anak sudah mulai durhaka, baru ngeluh-ngeluh sama Allah. Giliran seneng aja, lupa sama Allah. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Ayo gunakan mumpung kita ini masih sehat. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian juga bahwa wa husni ibadatik doanya Rasulullah diajarkan tolonglah aku ya Allah agar aku ini kalau ibadah bisa maksimal, bisa terbaik sebaik-baik ibadah pengabdian kita. Jangan hanya kita gugur kewajiban, gugur solatnya udah penting sholat, penting puasa, tapi nggak pernah memikirkan kualitasnya. Makanya inilah, ayo kita dada syukur kepada Allah selalu kita nih telinga kita mendengarkan pengajian-pengajian, dimana kalau kita mendengarkan pengajian seperti ini, ya, itu hadis dari riwayat Imam Turmudi dari Abu Darin Al-Ghifari itu adalah lebih utama katimbang sholat sunnah seribu rakaat. Ya Abu Darin, wal dua li tata'allama baban minal ilmi. Amil tabihi amlam ta'mal bihi. Khairun laka min antusalliya al farokatin. Wahai Abu Dar, kalau saja kamu mau melangkahkan kakimu entah pagi, entah siang, entah malam. Untuk menuntut satu bab saja dari ilmu Ilmu yang kau dengarkan, yang kau tuntut, yang kau pelajari, kamu bisa mengerjakan atau belum, itu lebih baik buat kamu ketimbang kamu sholat sunnah seribu rakaat. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah sholat sunnah seribu rakaat. Yang ngomong juga belum pernah. Makanya kalau kepengen itu rajin datang. Kalau ada pengajian datang, tok aja. Ya datang aja. Dikerjakan nggak mau datang aja udah. Sambil ngantuk-ngantuk dikit udah seribu rakaat pokoknya. Ya. Apalagi yang nyender-nyender, waduh rawan nih rawan udah habis makan ruangan AC dengerin ceramah lihat aja manggut manggut saya liatin pikir saya pikir meresapi ceramah saya nggak tahu yang ngantuk dia tidur ya, ini makanya kalau dengerin ceramah itu jangan makan dulu kalau makan dulu ngalamat ngantuknya tidur ya. Bapak Ibu yang berbahagia hanya inilah yang baru saya sampaikan umur 40 tahun ayo berlatih agar kita ini selalu bisa syukur bisa selalu syukur sama Allah, syukur sama orang tua. Sampai Allah sebutkan anishkurli wali wali daik. Syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Mumpung kita ini belum Ramadan, jangan sampai kena laknat Allah. Ketemu Ramadan, orang tua belum ridho sama kita. Akan dapat laknat malaikat, itu akan para malaikat. Sampai diaminkan oleh Rasulullah. Makanya telepon orang tua, makanya datengin yang deket-deket minta ridhonya. Hanya itulah yang kami sampaikan karena waktunya terbatas. Insya Allah ada kesempatan lagi nanti kita lanjutkan apa kewajiban orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan dan kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipertemukan oleh Allah kasih kesempatan bisa mengamalkan menjalankan puasa Ramadan tahun ini sampai selesai tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selama Ramadan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit balak dan musibah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya itulah yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kasar-kasarnya ngomong saya mohon dimaklumi karena saya memang turunannya makhluk kasar.